Kemudian juga arifku, rifak. Sebagaimana dijelaskan oleh oleh beliau di sini kewajiban kita untuk berdakwah dengan lemah lembut yang merupakan perkara sangat penting sekali dalam kita berdakwah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak banyak hasil daripada rifaq ini. Dan kalau kita melihat ikhwan fila jama tabligh, ya, jama jaulah, ya, kita lihat banyak pengikutnya. Dan nggak mungkin kita ingkari hal itu. Kalau kita buat sensus, ya, sekarang ini mereka itu banyak sekali dah. Dan hampir semua tempat ada. Ya. Kita lihat sebetulnya asasnya cuma satu mereka itu. Rifkun ya, lemah lembut semua orang lain kecuali musuhnya jadi dia lemah lembut kepada orang yang diharapkan bisa ikut mereka namun kalau tahu yang yang dia yang dihadapan adalah orang yang tidak mungkin dibawa oleh dia maka dia akan timbul apa sifat kerasnya hmm? dan bisa nggak salam bahkan bisa mengancam akan membunuh dan itu nyata ya kanfulna saksinya ada di depan mata kalian semua ya. saksi matanya ada di depan kalian semuanya ya. ketika saya ikut membedah tentang jamaah tablik dalam majalah sunnah ya, itu saya tiga kali diteror mau dibunuh ya. dan saya yakin minimal simpatisannya jemaah tablik karena masih menyangkut masalah masalah itu. Bertobatlah kamu. Nah, akibat apa? Nulis tentang jamaat tabligh. Ya. saya berpikir di mana kelemahan lembutan dia? Katanya kalau dipukul kanan kasih pipi, kirinya mana? Nah, iya, kalau pipi. Ya. Kalau langsung mukanya semua perkat, ya, KO, nggak terima mereka tetap. Kalau hanya cacian makian, kamu goblok bodoh masih masih bisa nerima. Namun kalau dibedah kesalahannya, nggak mampu mendung amarahnya. Itu sebenarnya anjalannya mereka. Dan seandainya orang yang berilmu memiliki itu semuanya, saya yakin dengan siapa lebih lebih mungkin itu diterima oleh oleh orang lain. Itu praktis. Yang keempat ikhwan fillah disampaikan oleh beliau ini agak panjang oleh beliau yang keempat ini kita bacakan saja kata beliau rabi'an yang keempat minal akhlaqi wal awsafi allati yanbaghi bal yajibu an yakuna 'alaiha da'iyatu termasuk akhlak dan sifat-sifat yang seharusnya bahkan wajib dimiliki seorang dai adalah ala amal bidakwatihi beramal dengan dakwahnya wa yakuna qudwatan salihatan fi ma yad'u ilaih dan menjadi contoh yang baik dalam apa yang dia seru laisa mimman yad'u ila shay'in summa yatrukuhu au yanha anhu thumma yartakibuh bukan termasuk orang yang mengajak kepada sesuatu kemudian dia meninggalkannya dan mencegah dari sesuatu kemudian dia yang melanggarnya hadhihi halul khasirin inilah keadaan orang yang merugi naudzubillah min dzalik kata beliau ya, orang yang berdakwah namun dia tidak ikut mengamalkannya. Ini kalau saya katakan kayak makelar ya atau kayak agen bis ya. Jakarta ya. Jakarta ya Jakarta mereka naik bis semua dia ketinggal ketinggalan dia ikut naik bis. Dia ngajak orang untuk ngaji dia enggak ngaji. Ngajak orang untuk pintar dia enggak mau pintar ini kalau kata orang di sana di kampung saya di Seragen sana Kiai Jarkoni ya. isone ngajar gak iso nglakoni ini hmm. demikian kita lihat khasirin amal mu'minun rabihun adapun kaum mukminin yang untung fahum du'atul haq dia adalah dai kebenaran ya'malu nabihi yang beramal dengan dakwahnya wayanshituna fihi dan semangat dalam dakwahnya wayusari'una ilaihi dan bersegera mengamalkannya wayabta'iduna amma yanhauna anhu dan menjauhi dari apa yang dia yang mereka telah cegah qala Allah taala Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wahai orang yang beriman mengapa kalian berkata-kata ya, apa yang tidak kalian amalkan sungguh besar kemurkaan Allah kalian berkata apa yang tidak kalian laksanakan dan Allah berfirman juga mu, mu, mubikhan mubikhan al yahuda an amrihin an nasa bil birri wa nisyanihi anfusihim. Allah berfirman dalam mencela orang Yahudi yang merentahkan manusia kepada kebaikan dan lupa dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian merentahkan manusia berbuat kebaikan dan lupa kepada diri kalian masing-masing? sedang kalian membaca kitab, apakah kalian tidak berakal? Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'ta birrajul yawmal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fiha kama yaduru alhimaru birruha fayajtami'a fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaquluna lahu ya fulan malak alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan didatangkan seseorang di hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam api neraka sehingga tandaliqu buat nih sehingga berkeluarlah apa berkeluaranlah usus usus uh, perutnya fayaduru fiha lalu dia itu mengelilinginya sebagaimana himar ya keliling di roha-roha itu ya ada apa istilahnya itu kayu ya kayu dipakai untuk apa untuk dia mutar untung giling gendum biasanya untung giling jadi onta, uh, eh, himar itu yang jalan terus menggerakkan mesin jadi kasih kayu himarnya itu kemudian berjalan dia jadi keliling-keliling enggak kemana-mana terus begitu seperti seperti itu lalu ditonton oleh ahli neraka ini menyakitkan ya kan, sudah susah ditonton lagi. Berkumpul ahli neraka nonton dia dan mengatakan, "Wahai fulan, kenapa kamu begini? Bukankah kamu dulu itu merentahkan, memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran?" Apa jawabannya? Iya. Saya dulu merentahkan kalian kemakrufan dan saya tidak melaksanakannya dan saya mencegah kalian kemungkaran dan saya melanggarnya. Ini ancamannya berat ikhwan fillah wa duat. Makanya kalau bisa itu jadi mat utrus. Ya. Kalau bisa, cuman nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Saya pengennya jadi mat utrus. Kenapa? Sabda itu kalau dia ngajak ya, nggak ngamalkan kena ini. Kalau dia nggak ngajak, salah dia. Kalau dia nggak ngajak orang kepada yang dia pahami ilmunya, dia salah. Kalau dia itu ngajarkan dan nggak mampu ngamalkan juga sah, salah. Dan lebih salah lagi yang tidak mau tahu ilmu ilmunya. Ah, supaya saya nggak ada kewajiban maka saya nggak mau tahu ilmu agama sama sekali. Ini lebih lebih jelek lagi. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Wahab termasuk pembatal Islam al-i'rad an dinillah berpaling daripada agama Allah tidak mau belajar ilmu agama sama sekali hadhihi halu man da'a Allah wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar thumma khalafa qawluhu fi'lahu wa fi'luhu qawlahu na'udzu billahi min dzalik inilah keadaan orang yang berdakwah kepada Allah beramar ma'ruf nahi munkar kemudian ucapannya menisihi perkataannya dan per, uh, perbuatannya dan perbuatannya menyisihi perkataannya. Nauzubillah min dzalik. Ini kata beliau. Jadi sangat penting sekali khanfillah kita dapatkan masalah ini. Al-amal bid'awatihi. Al-amal bid'awatihi. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala al-amal inilah tujuannya Sebab kalau kita berilmu itu itu sebagai apa? Sebagai wasilahnya. Kemudian mengamalkan ilmu sebagai tujuannya dan dakwah sebagai pelengkapnya. Sebagai pelengkapnya. Kalau orang itu sibuk dengan pelengkapnya dan tidak mau mengamalkan tujuannya salah. Maka kata beliau di sini menegaskan yang tadi ketika famin aham min akhlaqi wa min a'ramiha fi haqqi da'iyah ay ya'mala bima yad'u ilaihi. Di antara akhlak yang paling penting dan paling agung pada diri dai adalah beramal dengan apa yang dia seru. Kalau dia ngajak salat ya salat juga. Wa ayyantahi amma yanha anhu dan berhenti dari yang dia cegah. Ya, jangan kayak dokter ya. ngomong awas bapak jangan ngerokok nanti kena penyakit jantung sambil ngerokok ngomongnya. Banyak. Ya, ba banyak. Atau mengadakan peringatan tapi dia menganjurkan peringatan larangan merokok ya. namun dilegalkan mestinya kalau memperingatkan nggak melegalkan sesuatu ya. rokok merusak ini dan itu ya. namun apa tetap nggak di nggak dilarang peredarannya sebab yang buat undang-undang suka ngerokok wa ayyakuna dha khuluqin fadilin wa siratin hamidatin. Ini tambahan juga ini, tambahan akhlak juga sebetulnya. Bahwa dia harus memiliki akhlak yang utama dan sirah perilaku yang terpuji. Wa sabrin wa, muba, wa musabaratin punya kesabaran dan punya musabarah sabar dan musabarah. Musabarah itu sabarnya terus, enggak henti, henti. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang kata beliau wa ikhlasin fi da'watihi dan punya keikhlasan dalam dakwahnya wajtihadin fi ma yusilul khaira ilan nas dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia. Wa fima yub'iduhum 'anil batil dan dalam apa yang bisa menjauhkan mereka dari kebatilan. Wa ma'a dzalika dan ditambah lagi kata beliau yad'u lahum bil hidayah mendoakan mereka petunjuk ini bisa banyak ini akhlak ini tapi dia buat empat sama beliau yang ini sebagai pelengkap ya. jadi di samping mengajak demikian ini juga harus berdoa untuk para mad'uwinnya ini yang kayaknya kurang kita lakukan kalau sudah ngajar ngaji sudah ngajar ngaji pulang ya. nggak mikir sama matunya mau paham alhamdulillah nggak sudah yang penting saya sudah mengamalkan kewajiban dakwah. Enggak demikian. Tetap mendoakan hidayah. Jangan seperti sebagian orang ya mencoba nasihat nasihati sekali kata dia susah orang mu'anid tidak bisa diajak baik bukan di dakwah ya Allah ya ah ihdihi ila siratul mustaqim misalnya atau enggak ada akhirnya enggak ada gunanya udah dakwah kepada orang tersebut ini salah ini jaza namanya apa jaza putus asa dalam berdakwah Hada al akhlaqil fadilati ini termasuk akhlak yang utama ayad'u walahum bil hidayah mendoakan mereka petunjuk. Wa yaqul lil mad'u hadakallah dan dia mengatakan kepada mat'unya semoga Allah menunjuki kamu waffaqakallahu liqabul haq semoga Allah memberikan taufik kepada kamu untuk menerima kebenaran a'anakallahu ala qabul haq semoga Allah membantu kamu untuk menerima kebenaran tad'uhu wa tursiduh kamu itu mendoakannya dan membimbingnya wa tasbiru 'alal adha dan sabar atas gangguannya hmm? jadi kamu mengajaknya dan membimbingnya dan bersabar atas gangguannya wa ma'adzalika tad'u lahu bil hidayah dan dengan demikian juga masih mendoakan kepada orang tersebut petunjuk dan ini kan penting kan filah kaidah penting ini nasihat penting sekali antum punya anak nanti antum punya anak insyaallah taala yang sudah nikah mudah-mudahan cepat punya anak yang belum nikah mudah-mudahan cepat punya ibu yang bisa memberikan anak kepada kepadanya antum dapat anak antum itu matunya antum mat'unya antum antum dakwah dia antum bimbing dia antum doakan dia ya. dan salah kalau antum itu punya anak kasih ke pondok pesantren sudah kasih 250 ribu selesai nggak mikir anaknya didoakan juga enggak ya dia juga enggak salah jadi harus mengajaknya membimbingnya dan sabar atas gangguannya. Ditambah lagi jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Jadi kalau antum itu tidak pernah mengajak anak jadi baik, tidak pernah juga eh, membimbing dia untuk baik, tidak pernah juga sabar atas susahnya membina mereka, apalagi mendoakannya kok bisa minta anaknya jadi anak yang soleh ini kayaknya kurang layak kurang layak dan pantas bagi kita semua. saya dapatkan karena kita bersinggungan dengan para wali santri juga ya. tinggalkan anaknya enggak ditengok enggak dinasihati ketika datang ya. dan juga tidak pernah didoakan di rumah. Anaknya nakal ngomong, kenapa saat anaknya anak saya nakal? Tanya, pernah nggak bimbingnya? Kan cukup di pondok. Pernah nggak mendoakannya di rumah? Nggak pernah, salah sendiri. Salah sendiri. Kemudian kata beliau, kata Syekh bin Bas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Lamma qila an dausin annahum asaw" ketika disampaikan tentang Daus bahwa mereka itu asal maksiat tidak mau ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau Allahumma di dausan wa ati bihim Allahumma ya Allah tunjukilah daus dan bawalah mereka ke sini dan subhanallah suku Daus masuk Islam semua dan datang ke Madinah bersama rombongannya pada perang Khaybar. Ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah ya, radhiyallahu taala anhu. Rombongan dari Daus datang untuk hijrah ke Madinah belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang top dari mereka cuma Abu Hurairah yang mulazamah selama tiga tahun lebih hampir empat tahun ya yang dia itu sanggup tidak mikir dunia. Kamu kalau kamu ngaji di UGM, belajar UGM ini kan mikir dunia, nyari bisnis, ya, buat minimarket dan lain sebagainya macamnya gitu. Ya. Namun dia tidak, dia sanggup lapar kelaparan untuk belajar ilmu tersebut. Pernah beliau itu sering sekali beliau itu menempelkan perutnya ke tanah. Kenapa? Seperti orang yang ya, ya karena kelaparan. Atau orang yang kelaparan itu bagaimana? Mesti dia ke tanah harinya. Ya. Tengkurap menahan laparnya. Bahkan sebagian temannya beliau ada yang tidak tahan sholat jamaah karena lapar hanya karena ingin jangan sampai nabi itu pergi tanpa kawan yang melihat kelakuannya. Subhanallah. Ya. Maka wajarlah kalau Abu Hurairah itu menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang kedua beliau hidup setelah Nabi sangat jauh sekali, meninggal tahun 57 Hijriah. Jadi 40 tahun lebih lima tahun setelah Nabi dia masih hidup. Maknanya para sahabat sudah mulai berguguran. Makanya yang banyak hadisnya adalah dia dengan Aisyah radhiyallahu taala anha karena Aisyah itu ya, meninggalnya tahun 57 atau 58 sama beliau sama. Jadi masyarakat waktu itu sangat butuh kepada orang yang bisa menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah susah payahnya Abu Hurairah ini bisa dia ambil dan dia panen hasilnya sampai hari kiamat nanti. Bertahan tidak punya harta ya, selama empat tahun lamanya. Kemudian setelah itu dia sibuk dengan dunia dan menikah dengan seorang wanita saudagar yang kaya raya. bintu Ghazwan yang dulu pernah jadi majikannya dia ketika nyari nyari nafkah untuk makan sekedarnya. Saya sampaikan ya Khanfillah karena apa? Karena memang orang ini, Abu Hurairah ini adalah orang yang paling dibenci oleh orang Syiah sekarang. Ya. Karena mereka faham, juga orang tua juga demikian karena talis. karena Karena dia megang hadis yang banyak. Dan kalau Abu Hurairah ini sudah dianggap sebagai orang yang majruh, yang tercela, maka habislah Sahih Bukhari dan Muslim tanpa sisa. Dan subhanallah dalam buku rujukan Syiah tidak ada yang menyebutkan celaan kepada Abu Hurairah kecuali ya, At-Tusturi sempat menyampaikan dalam bukunya dia pendusta. Namun Tusturi ini ini hidupnya setelah Nizam dan Al-Iskafi. Ya, Al-Iskafi ini Abu Ja'far Al-Iskafi adalah orang yang mengarang Nahjul Balaghah. Yang banyak membuat kebohongan terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya itu hal yang baru. Syiah Syiah dulu zaman dahulu nggak ada yang sama sekali mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga mendapatkan sekarang banyak para duat-duat Syiah yang pertama kali membuat keraguan dalam kaum muslimin melalui Abu Hurairah dengan apa? Dengan logika yang ringan. Mana mungkin Ali yang hidupnya sejak kecil sama Rasulullah dan orang pertama yang masuk Islam jadi anak-anak kecil kok sedikit hadisnya dibanding dengan Abu Hurairah yang hanya 4 tahun mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan bisa terjadi. Ya, sebab yang pertama ya, zamannya Imam Ali itu hidup masih banyak sahabat sehingga kebutuhan untuk menyampaikan hadis siapa apa nggak banyak. Lain dengan Abu Hurairah. Yang kedua Abu Hurairah itu tafarruq artinya memang membuat spesialisasi ya. dalam hal itu walaupun dia sebentar tapi memang dia di disitulah bidangnya ya. sebagian telah melihat ada dokter umum lama bertahun-tahun praktek ya enggak sama yang spesialis sekian tahun menang mana menang spesialis di bidangnya ya di, di bidangnya sabda yang bidanginya jadi kita kita mungkin terjadi dan bukan hal yang yang aneh dalam hal ini. Ini sebagai apa, tambahan ya, atas subhat yang lagi berkembang di banyak tempat. Kemudian khanfilah kata beliau tad'u lahu bil hidayati wat taufiqi qabul haq. Kamu doakan dia. Doakan mat'u kamu itu mendapat petunjuk dan taufik untuk menerima kebenaran. Wa tasbir wa tusabir sabar dan musabarah dalam hal itu. Wala taqnut wala tayas, tidak putus asa. Wala taqul illa khairan. Tidak boleh ngomong kecuali kebaikan. Ini yang susah. Ini yang susah ikan fitnah. Wala ta'nuf, janganlah bersikap kasar. Wala taqul kalaman sayyi'an Jangan ngomong perkataan jelek yanfuru minal haq yang membuat orang lari daripada kebenaran. Walakin man zalama wa ta'adda lahu sya'nun akhar. Namun kepada orang yang zalim dan ta'adda melampaui batas ada perkara khusus yang lainnya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم dan janganlah kalian itu mendebat Kitab kecuali dengan baik dengan yang paling baik kecuali orang yang ber, yang zalim dari mereka apa hukumnya orang yang zalim ya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu la ilaha illallah kalau dia nggak mau ikut juga dengan Islam maka jizyah enggak mau jizyah tafadhol ya pedang siap untuk dilayangkan ke leher ke lehernya wa ya khan fillah orang yang zalim alladhi yuqabilu da'wata bisyarri wal inadi wal adha lahu hukmun akhar ya? Orang yang zalim yang menolak dakwah atau membalas dakwah dengan kejelekan, penentangan dan gangguan punya hukum khusus. Punya hukum khusus. Hmm. Fil imkan ya, sesuai dengan kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa dilakukan. Ta'di bil imkani, ta'dibuhu ala dalika. Ya, mungkin di di bina dididik dengan asijen penjara atau atau yang lain-lainnya wa yakunu ta'dibuhu ala dalika ala hasabi maratibid zulmi dan ta'difnya hukumannya ta'dibnya ya, pembinaan dengan hukuman ini sesuai dengan tingkatan kezaliman yang ada Lakin madama kafan anil ada namun selama dia tidak mengganggu fa'alaika an wa tahtasib. Wajib kamu untuk sabar dan mengharap pahala Allah. Wa tujadiluhu billatihi asan dan mendebatnya dengan yang paling baik. Wa tasfa amma yata'allaqu bisakhsika min ba'dil adha dan memaafkan dari apa yang berhubungan dengan pribadi kamu dari sebagian gangguan ataupun uh, celaan dia. Kama sabara ar-rusulu wa tibahum bi ihsan. Sebagaimana para rasul dan pengikut mereka yang baik bersabar. Wa as'alullah azza wa jalla ayyuwaffiqana jami'an li husni da'wati ilaih wa yusliha qulubana wa a'malana wa ayyamnahana jami'an al-fiqha fi dinihi wa thabata alaih. wa yaj'alana min al-hudati al-muhtadin والصالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسانا Inilah kata beliau Syekh bin Bas rahimahullah taala yang kita lihat di khanfillah bahwasanya beliau menyampaikan kaidah penting dalam masalah muamalah kepada orang yang menyisihi dakwah juga di akhir bukunya ini. setelah menyampaikan tentang akhlak-akhlak para dai ya harus akhlak yang mulia dan juga harus punya kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi marmat'u dan juga rifq dan rifq ini lemah lembut ini khanfillah kata beliau dilihat juga kepada mat'unya inilah yang kata para ulama ya dalam bukunya apa melihat pada perbedaan antara dakwah kaum muslimin ya, dan dakwah selain kaum muslimin. Perbedaan dalam dakwah orang yang ahlu jahil, orang yang jahil dengan yang ahlul hawa. Perbedaan dalam dakwah orang yang rakyat biasa dan para pemimpin dan juga ada perbedaan para mad'u sesuai dengan kemampuan ya, martabat kehormatan dan usia yang ada ini semua ada dalam abid ya, dalam bagaimana ketentuan-ketentuan dai dalam menghadiri mat'unya seorang dai kata tadi dalam hukum yang beliau sampaikan membedakan antara ahli kitab dengan non ahli kitab membedakan orang yang jahil dengan al-hawa. Ya. Membedakan antara orang yang punya kejelukan dengan yang tidak punya kejelukan Dan demikianlah manhaj salaf dalam berdakwah. Ya. Mereka selalu melihat ini semuanya. Ya. Ini semuanya. Sehingga orang yang zalim, yang inat, yang sudah tidak bisa lagi dianggap baik dan menentang dakwah dengan kejelekan, ya kalau dia sudah menyangkut masalah dakwah dan punya pemerintah yang mendukung dakwah, bisa di penjara. Pemerintah membuat undang-undang barang siapa yang menghalangi dakwah ini penjara lima bulan. Bisa. Sebagai takzir. Ya. Pendidikan. Ya. Boleh nggak undang-undang yang golput dihukum setengah tahun penjara? Yang ngajak golput ya boleh nggak ya? Ada yang mau nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Hah? Karena membuat undang-undang yang menyisihi syariat Islam. Seandainya kata dia barang siapa yang melanggar lampu merah dihukum tiga hari penjara, boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa? Karena nggak melanggar syariat. Jadi pemerintah punya hak untuk membuat hukuman-hukuman yang tidak pernah ada dalam syariat jenisnya, jenisnya. Ya, bukan eh, apa bentuk uh, ya jenisnya, bukan secara umum ya, bukan secara umum. Misalnya penjara tiga hari, lima hari. Ya. Sab tujuan apa tujuan untuk mendidik, ya, agar dia sebut. Jadi tidak sekali alhamdulillah butuhnya kemampuan untuk ini dan karena saya diminta untuk menyampaikan hanya akhlak maka saya tidak akan pernah lebaran tentang masalah ini cuma saya singgung ikhwan fillah beberapa hal tentang bagaimana pentingnya dai itu melihat kembali ya memperhatikan kembali perbedaan antara kaum muslimin dan non muslim dalam mengambil uslub dan wasilah ada uslub hikmah ada uslub mau'idatul hasanah ada uslub jidal ya. menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu contoh yang konkret bahwa kita harus memperhatikan mad'u yang kita akan dakwahi Jadi kalau antum dakwah kepada orang kafir jangan mikir dakwah itu tentang Islam dalam artian tafsil. Ya, nyampaikan hikmahnya sholat, hikmahnya puasa, nggak banyak kena. Tapi kalau antum dakwah mereka dengan bagaimana pentingnya akidah tersebut, ya, dalam artian bagaimana indahnya Islam, ya, bagaimana kebenarannya Islam, dan keburukan atau kesalahan agama lainnya bagaimana manusia terbutuh pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana uh, orang itu butuh kepada satu agama yang lengkap dan indah akan kena ketemu yang ateis antum lain dengan yang tidak yang tidak punya agama orang yang tidak kenal Allah tidak mau tahu Allah itu apa maka nah, kamu pahamkan bagaimana dia faham bahwa dia itu salah ketika demikian. Bahwa dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini kita ambil contoh kan fillah tentang mur'ah atau perhatian kepada uh, keadaan mat'u ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Risalah ila Du'at ya. tentang marhalah-marhalah ya, satu contoh yang konkret dari Al-Qur'an bagaimana Allah mendakwahi para sahabat dahulu ketika memerintahkan mereka untuk meninggalkan minum khamr minum khamr dalam poin yang kelima daripada sifat dan perbuatan dai terhadap mat'unya yaitu tentang marhalah, tentang tadrut, tadarut, tentang tahap-tahapan dakwah. Kata beliau, "Wanzur ila hikmatillahi ta'ala fi tahrim tahrimil khamr hina kana ma'lufan 'inda an-nasi fa kana tahrimuhu 'ala marahil." ba'da an waqa'a su'al minal mu'minin anhu. Lihatlah kepada hikmahnya Allah dalam pensyariatan pengharaman khamr. Ketika khamr itu menjadi sesuatu yang ma'luf sesuatu yang tidak terpisahkan dalam manusia itu. Jadi kayak model antum sekarang ini mungkin rokok ya. ya kayak model rokok, nyandu, di Indonesia ini kalau kita buat sensus orang yang rokok yang nggak rokok mungkin ya, saya yakin antara 70 sampai 80 persen yang rokok. Ya. So, ternyata setiap tahun semakin mahal harganya semakin banyak pabrik rokoknya. Ya. Dulu saya tahun 90 hanya tahunnya hanya gudang garam, sampurna, jarum dan lain-lainnya itu. Sekarang sudah ada jarum, ada ada ada kerbau, ya. Iya ada menara, ya. ada lagi forum, ya. banyak sekali rokok-rokok yang ada sekarang ini. Dari yang harganya itu 2.500 sampai yang harganya 10 ribuan. Semakin banyak, semakin banyak juga pabriknya. Dan semakin dilarang, semakin buta huruf. Semakin dilarang perhatian, perhatian ada yang besar, ya. Ada yang kecil dan bahkan setiap bungkus ada larangan tersebut. Namun tidak ada yang bisa membacanya. Ya. Karena kena penyakit ummiyah, ya. Penyakit buta huruf. Demikian juga khamar dulu khamar ikhwan fillah jadi hal yang biasa di zaman para sahabat radhiyallahu anhu. sehingga Allah memberikan marhalah marhalah ula setelah ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu tentang khamar ini Allah turunkan ayat fi jawabis su'alihim dalam menjawab pertanyaan mereka ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhum akbar min naf'ihima mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan maisir, khamar dan perjudian. Katanya fiha ismun. Katakan wahai Muhammad pada keduanya ada ismun kabir. Ada mafsadah yang sangat besar. Wa manafi'u linnas dan juga punya manfaat bagi manusia. Kita lihat dalam ayat ini pertama mengithmun kabirun dengan mufrad. Yang kedua fi'ulin nas dengan apa? Bentuk jamak. Ya. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa sebanyak-banyaknya manfaat khamr dan maisir dibanding dengan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya. Jadi sebanyak-banyaknya kalau dikumpulkan semua faedah khamr, ada nggak faedahnya, Mar? Ada faedahnya. Kalau nggak ada nggak mungkin diminum sama orang Arab dahulu. Ya, ada. Di antaranya membuat antum bisa terbang melayang-layang. Ya, ya. Yang kedua bisa membuat antum berani. Berani yang tidak kenal takut dan perhitungan Sebagiannya bisa digunakan untuk obat. Sebagian dalam Sahih Muslim juga ada. Hadisnya Abu uh, Wa'il ini Hujur yang ada seorang dari Yaman mengatakan ya Rasulullah boleh nggak saya ngambil khamr sebagai obat? Tidak. Ustaz, inna hiya da' laisa bidawa. Hanya memang dikenal untuk obat juga. Namun semua manfaat ini dibandingkan mafsadatnya lebih banyak mafsadatnya. Wa ithmuhu ma akbar min naf'iha. Ya, min naf'ihi ma ya. Dan dosanya atau rusaknya itu lebih besar daripada manfaatnya tersebut. Lam yakul manfaatun bal qala manafi'. Bahkan Allah tidak mengatakan hanya manfaat tapi juga manafi' liyashmula al ma yakunu aw yatasawwaru min manfaatin fi dhalika untuk mencakup semua yang ada atau tergambarkan berupa manfaat dalam hal itu wa anna wa anna kull hadhihi al manafi wa semua manfaat ini tatasagharu fi janib janibil ithmil kabir fihi jadi kecil ya dibanding dosa besar yang ada padanya kerusakan yang ada pada padanya. Hada kashfun li haqiqati al khamr. Ini adalah membongkar hakikat khamr. Mestinya ya kalau dulu sahabat mengurangi hal ini. Ya. Kalau soalnya kata beliau, faida jat tahrim sodifan angfusan, fusan mustaid mustaiddatan lidalika fasahul 'alaiha kabulhu. Kalau haram itu sampai kepada jiwa yang siap maka mudah baginya. Kalau antum pecandu rokok antum haram ya haram buang marah aja. Mungkin rokoknya di dua rokoknya bukan satu. jambinya dua batang langsung rokok dua duanya. Ini sembuhkan ke kamu. Kan gitu. Ya enggak? Tapi ada tadarus, ada tahap-tahapan. Kata Allah ini loh demikian sahabat banyak yang sudah mulai meninggalkan khamr ya. mereka buta huruf tapi nggak buta nggak buta hati <laughs> ini kalau jamangi tahu ya. kalau sekarang nggak sekarang itu buta huruf buta huruf buta buta hati ya. dua-duanya ya. marhalah kedua dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk ya. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salatu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah mendekati salat ya, dalam keadaan mabuk sampai kamu itu mengetahui apa yang kamu sampaikan. lihat tambah sempit lagi. Ya. Lima kali sehari sholat paling enggak enggak boleh minum dalam waktu lima itu minum pada duhur takut masih mabuk di asarnya enggak jadi minum. Hmm. Minum pada asar takut kalau mabuk di maghribnya. Paling pol-polnya pada isya yang panjang waktunya. Kan gitu. Sama pada subuh yang panjang ya. bedakan kan berkurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Bertahap. Bertahap. Marhalah yang ketiga, saya ringkaskan filah muncullah larangan langsung di semua waktu dan keadaan. Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa an salati fahal antum muntahun. Apa jawaban sahabat? Muntahun. Dilempar semua guci guci araknya ke jalan raya Madinah sehingga Madinah banjir khamr hari itu. Menunjukkan banyaknya khamr disimpan di gudang-gudang. Mudah-mudahan gak lama lagi ada pembakaran rokok bersama sama se-Indonesia ya. sehingga Indonesia kebakaran asap. Ya. Mudah-mudahan. Dan itu semua tanggung jawab antum semuanya sebagai orang yang faham ketidakbolehannya. Demikian ya khanfillah telah sampaikan beberapa hal tentang dakwah, tentang akhlak dai dan hal yang perlu dilihat ya, untuk melihat bahwa tidak semua orang sama ya. dan dakwah tidak sama dengan membolak-balikkan tangan kita sehingga kita semakin sabar dan semakin memahami arti penting dakwah bagi kita semuanya dan bisa juga ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari dan mending tidak akan fillah antum harus berpandangan akan jadi dai. Oh enggak saat saya enggak mau jadi saya mau jadi direktur iya tapi kamu punya anak dan ini dan istri yang wajib di dakwahi. Jadi kamu itu wajib dakwah sebagai apapun juga. Baik sebagai anak wajib dakwah kepada bapaknya. Ya. Dan kamu sebagai orang tua wajib dakwah kepada anak dan kerabat kalian. Ini semuanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa